nanti dikumpul dikumpulkan mie dan siap untuk ujian sendiri. Oke, okay. Thank you. Yeah. cari dulu cari contoh-contohnya Pokoknya kalau saya baca dari malam eh, Islam masuk pertama itu yang abad ke-12 Pak, yang saya perkembangan arsitekturnya dari Sumatera. Cuma saya tidak tahu di bagian mana atau apa. Lihat dari Sumatera ke kali pertama. Baru nanti kisaran dua tengah eh, dua abad begitulah, dua abad begitu baru mulai mendengar dikenal di jauh contohnya saja bang apa, apa maksudnya apa Islam ada pengaruhnya di bangunan itu apa kayak, kayak contohnya itu yang dulu di apa itu menara itu menara sudah ada bilang katanya sudah mau masuk. Nah itu. Iya. Ya, saya Pak, saya sudah tahu. Karena saya tahu karena yang sering ganggu masyarakat itu kan. Saya saja saya tidak tahu ya Pak. Jadi bicara dulu deh. Saya saya dulu nanti kapan kapan kau ada anu, yang kuliah sama-sama lagi. Ini hari Jumat, hari studio studio kalau kalau tahu nanti studio waktu mulai kita iya, kan? kan? struktur tidak struktur iya besok juga besok besok juga iya besok besok eh, besok struktur hari kamis iya kalau anggota pertama di sini ya kursi itu yang bukan bukan perkara itu iya, iya. pangkrut tidak masuk ya yang kedua yang

jam sepuluh Tidak yang orang punya yang iya. pagi. Pagi jam sepuluh Antara jam, sepuluh atau jam sebelas itu kalau ngaruh. Sampai kelar jam berapa biasa jam 12? Iya, jam 12. Dua dua jam bagi. Oh, jam Atau lihat-lihat kan mau oh, grup mus saja. Lihat-lihat grup mus saja nah, besok saja lihat dia apa tanya-tanya. Chat-chat saja pernah cari atau ini orang bikin grup di WA orang bahas itu so ini ah ini ini nah, kita sempat baca kemana arsitektur Islam di Aceh dari Aceh toh dari apa oh ini yang aneh nih yang uh, apa lebih ke ada lagi yang saya dapat itu yang dia bagi dua ruang lingkupnya yang dipengaruhi sama Islam Cina sama yang dipengaruhi sama Islam dari pedagang-pedagang Arab. Cuma nanti selesai di grup saja. Macam-macam. Motoran tiga nih, motoran tiga. Gak usah dikelola sebenarnya sih, karena Islam kalau bilang DP pengaruh dan dia cuma cuma menyusul begitu, cuma masuk ada yang tidak sesuai dengan kesehila, hmm. paling banyak ajaran kalau Islam ajaran hey, eh, jadi lokasi namanya ada desa lokasi itu kan belum tentu kembali itu gunungmu cari gunung lain juga namanya ada lokasi namanya ada lokasi bukan sudah ditentukan gunungnya baru mau ditentukan gunung analisa lokasi itu baru menentukan gunung gunung terpilih itu akan mendaftar cari, site-nya makanya saya suruh cari gunung dia di cari-cari saya suruh kan cari-cari gunung-gunungan itu sebagai analisa nanti. bukan berarti satu orang satu gunung Sa, ini dengan danau, danau kan ada dua yana disloka simia ndani ni bora kwa neno mimi ni sai guru apa dana yang di guru tahu yang ya, di itu bicara site berarti kita bicara tentang site dalam lokasi. Yang kemudian tadi itu sudah bisa site-nya. Bicara dulu lokasimu di mana semua. Apa alasannya mengambil itu lokasi? Nanti ada juga Jadi cepat atau lambat kalian selesai itu tujuan dari cepat atau namanya dari pulang kan jadi kalau bikin kalau selesai sampai malam oh, ya potong jalan tol iya berarti ya kalau malam nanti kerja selesai jam enam sekarang tinggal pulang ada tidak ada ada di ada ada Tuhan lagi. Saya tanya senior mana Pak? Saya tanya Senior udah berkulas, intinya 12. Ambil apa lagi? Jadi siapapun yang keluar dari sana akan saja, tapi paling Aturan pemerintah sekarang

di Inggris Inggris di Angkat kebetulan Tapi tidak tahu tiba-tiba dia mau pindah Pas dia mau pindah Dan dikasih ya kan masih setahun Masih Belum ada satu minggu kuliah Mau pindah

ke kelompok dua ya. Ya. ya. Oh, Apa ada ini saya tanya kemarin ke Fitra. Oh iya. Jadi ada kasih kari ini daftar. kelompok dua ini tengah kota ya ini dengan julukan ini. Aso masuk di Insa aja, kelompok dua aja. Dengan Julit yang dengan Jul. Ya. Ada DP nomor pasal nanti saya semua tanya ke sana. Soalnya bawa tiga, tiga orang kelompok dua, baru tiga orang. Kelompok dua dengan kelompok tiga baru tiga orang. Ya. Thank you. standby KP tugas makalah sudah? Kalau ya Pak. SKB besok. Nanti dia saya dua eh, minggu depan. Oh, tapi belum belum kerja. baru coverin apa Vicky? Hmm? Baru cover. Wow. <laughs> itu yang so itu yang paling gampang gitu. dua minggu depan hmm, minggu depan masih ini dia masih pada kamp lagi ada yang dia urus di sana dia bilang enggak sedikit lagi semua datang mau kuliah deh ya ini iya, masih mau masih mau kuliah Thank you. kopi? Tak je. Semester berapa? Semester lima, Ini kan mata kuliahmu di bawah sekali Berapa? berapa eh, SKS sekarang? Lulus semua. Nah itu kalau lulus yang mana enggak ada sih. artinya kan anu begini yang penting mat, mat, eh, barang ini tidak akan mengganggu bisa di situ terbuka di situ enggak sih ya, saya anu enggak ada kan latihan juga situ kita tulis syarat 110 SKS yang kedua kan macam PV kan jadi ya yang 80 itu kan tidak tidak semua lulus tidak tanya di anunya tanya di ininya eh, ke LPM nya karena mereka yang nganu mereka yang membawa kontrak itu ya Ya kan nanti semester depan baru bisa kontrak juga. Kalau mau dikontrak kan. Kan masih anu berjalan. Nah, nanti habis habis mata ke semester ini bulan 12, bulan 1 kan baru berangkat. Ya. Pak mau tentang mata kuliah perancang kan sudah dibagi kelompok apa? Saya, saya mau masuk di kelompok dua pak siapa ya mata kuliah apa metode eh, perancangan pemukiman pak ada saya ada wa bapak bu saya kira saya kira so ada yang bakal ternyata salah mau cuma mau tanya di perancangan topik hmm. terus nanti anu di dalam anu saja itu dalam ini eh apa perkuliahan kan ya, namanya eh iya pak tapi pak pembagian celopongnya ada nanti di dalam lebih supaya lebih ini oh iya eh? sudah dua kali pertemuan pak ya iya oh iya. eh. sakit eh? Oh, iya, iya pak makasih iya Kemana? LT kemana? Nggak ada, Nggak tutup. Dia begini, nggak ada 58 Ji Hah? 28 Siapa? Ini ya SKS-nya yang sudah program 58 Ih, BPI ada satu Hai, ada satu Coba Mati Ada Ay, Bibi. đấy để người ta tài phạm người ta lại tài phạm nada más. 有时 itu Wettbewerb sagt, der kommt wieder. nah itu sedangkan gara-gara saya sakit jadi berapa semester itu ah, satu semester saya rusak nilainya nah sama saja kok oh, ikut KKLP terus biasanya itu KKLP orang itu KKLP biasa tinggal satu atau dua semester tidak satu tinggal satu sampai dua semester langsung bisa harus selesai biasanya itu nah, ini tidak mungkin satu semester dua semester kau langsung selesai ya. jadi mana yang anu kau di anu misalnya kau kecil lah ih so ikut KTE eh, anu so ikut ini so ikut apa so ikut KKL eh, so ikut KKN ih kok masih lama ya aku masih lama baru selesai kan biasanya itu kalau sudah itu PPN itu kan sudah sebenarnya kan mau online sudah semester tujuh sudah mau proposal nah tinggal satu semester sudah selesai nah mau nggak sih sejatinya sejatinya begitu kalau ini kalau kau itu kalau bersama ini saya nggak yakin kalau dua semester itu selesai iya yeah kalau saya lihat ini bisa saja masih tiga semester tiga semester itu tiga semester tiga semester kita rangkum bahwa anak 72 SKS 50 masih minus nah, jadi minimal 4 semester lagi ya minimal 2 tahun kok bisa selesai nah kalau misalkan kau tidak kemarin di semester ini kau tidak sakit nah mungkin muncul mungkin tinggal tiga semester karena kan otomatis kan tidak mengulang ambil mata kuliah kan, tiga tiga belas eh, tiga SKS enam belas SKS kan, yang kau ulang hanya delapan SKS yang mata kuliah baru saya sih ah saya sih ah, kan ah, saya sih cuma kasih pandangan ya ini kan hak mereka kalau dia karena yang menganu yang menentuk yang anunya itu ya itu nah, saya cuma kasih pandangan itu kalau saya sebagai anu anu PA sebagai PA ya saya belum belum kasih tahu nah, tapi kalau mereka yang anu ya problem karena saya namanya artinya itu kau akan kau misal kamu kau terpesona dengan eh, KKLB KKLB sedangkan anumu masih 68 SKS 64 SKS yang terkontrak tapi tidak bersih nah, SKS yang rusak itu berapa? 3 5 tambah nah, cuma 8 SKS karena kan cuma 8 SKS yang ini iya kan karena kan ya, makan kan cuma ini 58 58 cuma uh, anunya 64 semester depan itu aku ambil cuman lulus kalau lulus semua itu yang 16 S, eh, yang 24 SKS yang semester ini cuman anunya 64 SKS Iya kan baru 64 SKS hmm. kalau kita mau anu 145 64 SKS itu 1 14 6 81 itu ya, ini yang mana 81 dibagi 24 berapa masih bisa 3 4 4 semester kata-katanya toh 4 semester nggak, nggak sampai SMS tiga tiga lebih ya tak tiga lebih kan tidak ada dalam tiga lebih nah, jadi kau anu misalkan kau anu ikut KKL ke semester depan jadi masih ada saya hampir empat semester kok ini nah jadi malah kalau lebih di ini sih nanti lebih dibully kok cepat KKLP KKLP kan sejatinya ini KKLP di semester 7 iya toh semester 7 semester 7 di iya itu anunya karena di eh, anunya semester tapi semester lima kan belum bisa moni kontrak Iya di situ memang semester lima tapi di KRS apa semua semester tujuh Iya. Nah, targetnya kenapa di KKLP itu semester tujuh Supaya tidak mengganggu mata kuliah-mata kuliah lain. Karena ini targetnya itu ya seharusnya sekarang LPM itu harus minimal dua bulan harus di lapangan kalau mau mengikuti prosedur harus dua bulan makanya kenapa KKLP profesi itu dia ada dua bulan mereka nah, jadi kalau misalkan dua bulan kan otomatis mengganggu mata kuliah lain nah, kalau ditaruhnya di semester 7 iya kan kalau semester 7 kan ini iya. enak tidak ada, tidak terlalu banyak mata kuliah yang terganggu tapi makanya di awal-awal itu ya, LBM pasang jadi supaya tidak ter terlalu terganggu dengan mata kuliah lain hmm. jadi pimpinan sudah semester 5 semester 6 maju tapi kan coba coba pipi eh, mulus-mulus uh, perjalanan perkuliahan ya no problem tidak akan begini nah, kan artinya kan berapa ini 58 tambah 24 SKS kan sudah 2 apa 8 82 82 kan anunya itu kan tidak saya rasa 10 jadi memang belum secara anu belum oke okay lah semester sudah sudah memenuhi tapi secara anunya harafiahnya SKS yang belum karena dengan adanya tadi dia pasti karena kan anu ada berapa kali kau ini mengambil ah, macam di semester 3 saja ini dua lagi dua lagi eh semester depan lagi itu ganjilnya itu ini karena lagi ambil lagi 5 SKS ya. kalau misalkan 24 jadi bahannya 19 SKS yang mata kuliah baru ada ambil di atas semester depan jadi 19 82 nah 19 hanya tak tambah 19 mata kuliah baru satu mata baru 101 belum itu iya tak karena seharusnya harus <laughs> Ya tetapi Bino kalau mereka kasih ya, ya terserah. Tapi kalau sa kalau saya sih ya pokok lebih fokus artinya kan begini. Maaf ya, eh, pipi mungkin masih sakit hati. Jangan sampai habis dari sana KKL terus tiba-tiba dari -tiba mengganggu lagi. Mending yang yang fix fix, mending yang 2020 ini kan 2021 ini 2021 ya sudah matang lagi artinya kan jadi yang temanmu yang sehari-hari itu ya bisa saja Oh kita tinggi Kenapa anggul bu? Atau ada yang kamu ikut? Ada pacaran kamu ikut? Tidak bilang saja sama orang tua saya bilang saya saya tidak itu karena kendalanya karena pernah kemarin gagal karena sakit iya kan kecuali kalau kecuali kalau kau memang atau ya, akal orang tahu bilang kau enggak ternyata kau cuma di sini baru kau tidak sakit nah gitu jadi rasa enggak ada enggak ada ini orang tua memang orang tua itu biasa lihat teman temanmu kenapa dia besok ini ya kan ya, ya kan saya ada sakit tak lalu jadi enggak enggak fokus kuliah ya kan begitu kan karena sama sama sih kopi kita KLP tetap mau tetap masih ada empat semester dua tahun yang harus juga kau jalani belum anu masih dua tahun dari ini jadi masih dua tahun lebih dari ini masih ada sekitar 15 semester 5, 5 semester yang harus kau jalani baru bisa keluar jadi dua setengah tahun kalau dilihat dari ini mau Ya memang kalau semester 5, semester 4 seharusnya kan rata-rata seharusnya sudah main 80-an SKS atau minimal 90-an SKS SKSM 4 itu masuk semester 5 eh? ya kan sudah 20 ya 100 itu eh. perhitungannya memang begitu kalau memang mulus-mulus iya kan karena ya tidak mulus ya itulah tak nah, pas orang no? nanti anu kasih anu supaya kau tidak terlalu anu kasih bicara saya dengan sampai orang tua nanti saya jelaskan tapi apa yang penting betul-betul kau melapor melapor dulu itu kau sakit jangan sampai kau cuma berjalan dengan ngerti baik-baik lah bilang ada lapor sakit eh, nah, yang politik saya tak salah ngomong Mending <laughs> begitu deh debel ini nah, makanya itu makanya itu ya setiap tahun di sekolah anak juga itu ya, harus duduk sama orang tua sih bilang mas ya saya ada ini supaya tidak terlalu orang tua tidak terlalu menuntut kalau kalian nganu setiap anak itu kalian jujur hmm, ini saya petras gitu ini saya gak ini KHS saya gagal semester ini ada yang saya gagal. Iya. Kenapa gagal? Bisa ada sakit-sakit lalu itu. Jadi saya tidak ada DP tugas baru ini. Besok tidak sanggup mau ini ya itu akhirnya kan berani jujur lah. Karena kalau kalian mau anu dia paksakan begitu karena endingnya ini anunya itu intinya eh, apa itu mau mengadu KKLP itu habis KKLP itu intinya itu tinggal satu semester dua semester kelar baru bapak KKLP lebih parah lagi ih apa lagi dia bikin ini padahal so KKLP ya kok masih lama-lama eh, paling paling atau begitu apa ya muncul ih kenapa di sana di taman sana itu anaknya si A ini KKLP baru-baru Bang Coba susun dia Kan paling begitu orang tua Atau tetangga Iya kan Nah, oh, artinya kalian diujuk Oh iya memang anu Soalnya ada anak kan sakit dulu atau ada DPI baru tiba-tiba ada kegiatan yang mengganggu karena memang kalau mau kalian mau ini ya tidak pernah bilang bagaimana tuh ya aman nah, supaya dikirimkan dulu kita gitu. <laughs> ya kok ke ya harus ada LPM saja kalau mereka terima ya oke silakan tapi anu saya kalau tidak akan muncul cerita begitu kalau tidak muncul bahwa eh Bibit suka KLB, ih tinggal rabu-rabu itu. Terus selesai. Ternyata masih ada dua tahun, tiga tahun. Sama Jono. Kenapa? Karena kok dianggap Pisanung itu baru dua semester, yang tiga semester lah yang bersih. Yang kau itu tuh tiga semester jadi kan tiga semester jadi harus dua setengah tahun baru pas kan empat tahun kalau di delapan semester pak karena kan itu tadi itu satu semester saya anggap satu semester itu hancur karena di semester satu dengan semester tiga masih ada error ya, jadi kan otomatis bikin kontrak ulang itu oke okay. <laughs> kau pernikahan saja ke itu kalau kau memang bersikeras ya silakan lah tet tetap mau bersikeras mau berangkat ya silakan nggak apa-apa dulu nanti biar juga nanti nanti saya nanti didaftarkan nanti biar bilang mau berangkat besok kau baru mendaftar saya daftarkan kau anu dulu nah, itu kau hayati dulu Iya. Biar nanti ano kalau ano kalau memang kau boleh kan biar besok kok pamanan polisi itu. Iya. Nggak mungkin kalian dia tolak kalau memang sudah ini. Iya. Ya kan paman. Uruskan KRS dulu itu. Kau juga nggak ada maksudnya uruskan krs dulu itu input KDS-nya apa ya? itu inputkan KDS-nya printkan dulu anunya eh transkripnya dulu ini ke kita menjadi hmm. kan kita tidak apa tidak apa, apa bilang saja nanti supaya tidak habis oh iya mau nanti bulan-bulanan aja biar bulan 12 coba eh, ini eh, mau daftar ya nanti bulan 12 coba daftar tapi kalau memang kau sudah mau bawa eh, daftar bawa daftar kan dapat juga kan bawa daftar juga tidak akan hilang kan itu yang penting ada slip simpan slip pembayarannya itu kan Así va. Música hum, hum. on uh,